وعلى رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Kita lanjutkan yang kedelapan tadi wa fikrun yajulu bima la yanfa. Pikiran yang menerawang dalam perkara yang tidak ada manfaatnya itu tidak ada manfaatnya. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah menyebutkan bahwa aslu kulli syarr wa, wa aslu kulli khair wal fikr bahwa asal segala kebaikan dan asal segala keburukan adalah pikiran. Kenapa? Karena biasanya Pak munculnya niat itu dari pikiran. Sebelum berniat, ada pikiran dulu. Karena antum mikirkan sesuatu muncul niat. Ketika antum melihat wanita cantik, kepikiran kan. Akhirnya ter, terbetiknya niat, niat-niat yang tidak ya, yang tidak baik. Ketika seorang istri melihat kekurangan suaminya yang dia pikirkan kekurangannya aja. Akhirnya apa? Muncul perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Memang betul. Ya kata Al-Imam Ibn Qayyim itu bahwa asal segala kebaikan dan asal segala keburukan itu pikiran. Kalau antum mikirnya sesuatu yang baik itu akan memunculkan niat-niat yang baik dan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi kalau pikiran kita selalu mikirkan yang tidak baik, akan muncul niat-niat yang tidak baik, akibatnya apa? Perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Makanya akhi, kalau antum ingin terhindar dari maksiat yang harus kita Jaga yang pertama kali pikiran kita. Kalau kita berhasil tidak memikirkan keburukan, tapi yang kita pikirkan kebaikan itu adalah ya sebuah pintu yang sangat kokoh sekali. Dari situ kita akan selamat dari berbagai macam keburukan biidznillah. Yang kesembilan, wa khidmatu man la tuqarribuka khidmatuhu ilallah. Yang kesembilan adalah membantu orang yang tidak mendekatkan diri kamu kepada Allah. Artinya berteman dengan orang yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Percuma kita punya teman kalau ternyata teman kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Teman kita malah membantu kita menjerumuskan ke dalam api neraka. Akhi, seorang mukmin ingin agar temannya itu bisa mendekatkan dirinya kepada kepada Allah. Antum tahu tidak? Di antara penyesalan penduduk api neraka itu gara-garanya punya teman yang tidak baik. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, laqad adallani anid dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula." penduduk api neraka berkata, "Ya, aduh, andaikan aku tidak mengambil si fulan sebagai teman dekat saya, sungguh dia telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan." Ya, subhanallah. Rupanya penyesalan di antara penyesalan penduduk api neraka gara-gara dia punya teman yang buruk, gara-gara dia dia sesat. Makanya, akhi, Teman yang soleh, manfaatnya di dunia dan akhirat. Di dunia, teman yang soleh itu akan mendukung kita ketika kita di atas kebaikan. Teman yang soleh itu akan menasehati kita, mengingatkan kita ketika kita di atas keburukan. Di akhirat, teman kita akan membantu kita di hadapan Allah. Dalam hadis yang dikeluarkan Bukhara dan Muslim, Ketika kaum mukminin kata Rasulullah melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Ya fama asyaddu mujadatan mujadalatan lillah illal mu'minun. Fama ahadun tidak ada seorang pun yang paling keras jidalnya dengan Allah kecuali kaum mukminin. Mereka berkata ya Rabb ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana hum finnar. Ya Rabb teman-teman kami, saudara-saudara kami dahulu, mereka sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, mereka masuk neraka. Terus mereka berjidal dengan Allah, akhirnya Allah berfirman, Idhabu ilan nar. Silakan kalian pergi ke neraka dan keluarkan dari orang-orang yang kalian kenal mengucapkan la ilaha illallah dari api neraka. Maka teman-temannya pun mengeluarkan mereka dari api neraka. Tidakkah kita ingin menjadi mempunyai teman yang saleh? Nabi Pak berteman dengan orang soleh ternyata butuh kesabaran. Karena teman yang soleh bukan malaikat, teman yang soleh bukan nabi. Dia punya kekurangan. Terkadang kita ingin punya teman tak pernah salah kepada kita. Makanya Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rob mereka di waktu pagi dan petang, mengharapkan wajah Allah. Sabar. Daripada kita berteman dengan orang-orang yang menyeret kita ke dalam api neraka. Naam. Percuma kita berteman kalau teman kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Percuma kita melayani teman-teman yang ternyata menyeret kita ke dalam api neraka. Yang ke-10 yang terakhir wa khaufuka wa raja'uka liman nasiyatuhu biadillah wa la yamliku li nafsi naf'an wala dharra rasa rasa takut dan rasa berharap kamu kepada orang yang ubun-ubunnya di tangan Allah di mana ia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sama sekali maksudnya kita menggantungkan harapan kepada manusia. Padahal manusia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Apalah manfaatnya? Kita takut dari seseorang yang sebetulnya dia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Terkadang seseorang merasa takut karena melaksanakan sunnah takut dicaci maki. Ketika dia berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi, takut dijauhi orang. Padahal orang itu tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, tidak bisa memberikan mudorot kepada kita, tidak bisa menyelamatkan kita dari api api neraka, tidak bisa menahan adab Allah. Dahulu Imam ash shatibi Pak, bercerita, antum baca kisah beliau itu di awal mukaddimah kitab al itisom Beliau bercerita, kata beliau ketika aku telah menuntut ilmu dan aku mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sesuai sunnah dan mana yang tidak sesuai. Ternyata aku dapati masyarakatku tidak kebanyakan tidak sesuai dengan sunnah. Maka aku bimbang kata beliau. Antara aku mengikuti masyarakatku, akibatnya Allah murka kepadaku. Atau aku mengikuti sunnah Rasul, akibatnya masyarakat akan membenciku. Namun aku berpikir, kalau Ya Allah murka kepadaku Mereka tidak bisa menolong aku di hadapan Allah sama sekali Akhirnya aku coba Untuk ya Menapaki sunnah sedikit demi sedikit Faqamat alayyal qiyamah Wa tawararat alayyal malamah Tegak hari kiamat kepada saya Cacian dan makian bertubi-tubi menghampiri saya Tapi beliau terus bersabar Ya Maka dari itu akhi kata Imam Ibn Qayyim kita merasa takut kepada orang yang ubun-ubunnya di tangan Allah. Dia sendiri tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka di saat itu seorang mukmin diminta untuk hanya takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kalau manusia yang hidup kita tidak boleh menggantungkan mengharapkan kita kepada dia. Bagaimana yang sudah mati, Pak? Jelas itu kesyirikan. Allahu a'lam karena waktu kita terbatas sampai jam 8. Kita buka tanya jawab tapi tanya jawabnya dengan tulisan ya. Sampai jam 8 Allah Ada yang bertanya? Tidak, tidak langsung. Dengan tulisan. تفضل eh, Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Baik di sini ada beberapa pertanyaan Ustaz Yang pertama Ustaz saya ingin menanyakan tentang motivasi mendapatkan dunia dalam amal Dalam hadis disebutkan tentang faedah menyambung tali silaturahim Diluaskan rezekinya Atau sodakoh dalam rangka mendapatkan kesembuhan Bagaimana kita mendudukkan amal-amal yang demikian Hadis itu sahih. Rasulullah SAW sabda, "Man sarrahu an yunassa lahu fi umurihi wa yuwassa lahu fi rizqihi rahimah." Siapa yang suka bila umurnya dipanjangkan, rizkinya diluaskan, hendaknya dia menyambung selatur rahim. saya, saya mau tanya sama antum. Kalau antum silaturahim, 100% mengharap wajah Allah dan tidak mengharap dua itu. Kira-kira Allah kasih nggak dua itu? Hah? Saya mau tanya sama antum, kok diem? Jawab. Kalau antum silaturahim dan antum tidak meniatkan pengen dapat dua itu, saya mengharapkan wajah Allah dikasih nggak dua itu? Dikasih. Berarti itu janji namanya. Karena itu sudah janji Allah walaupun antum tidak mengharapkan itu tetap Allah kasih. Masalahnya kalau antum mengharapkan itu ketika silaturahim dan itu yang paling dominan, itu yang berbahaya. Tapi kalau antum berniat kantum sodakoh, saya sodakoh lillah, mengharapkan wajah Allah semata. Kira-kira Allah ganti nggak? Ganti. Tapi kalau antum bersodakoh niat antum yang paling besar pengen diganti di dunia. Belum tentu diganti oleh Allah dan pasti pastinya nggak dapat pahalanya. Makanya hal-hal seperti itu namanya janji Pak. Dan janji itu tidak perlu kita niatkan. Tanpa kita niatkan pun Allah akan realisasikan janjinya. Kita hanya diminta untuk mengharapkan wajah Allah semata. Dan Allah yang akan merealisasikan janjinya. Ya, Allah alam. Eh, perumpamaan dunia oleh Rasulullah yang ketiga belum tersebut tadi. Oh, yang ketiga belum ya? Terus kemudian lagi tersebut apa eh? yang menghalangi seorang yang telah mati hukum-hukum Allah kemudian tidak mengamalkan? Menghalangnya apa saja? Yang ketiga Rasulullah SAW bersabda, laukanat dunia, laukanatid dunia, tazinu indallahi janaha ba'udah. Masakallahul kafiru ka'sa. Kalaulah dunia sen, nilainya sama dengan sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir seteguk air minum juga. Ini ya, ternyata lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk. Ya. Kalau ada orang tahu tapi dia tidak amalkan, bagaimana hukumnya? Tergantung. Kalau itu hukumnya sunnah, ya nggak berdosa. Cuman aib dia tahu itu sebuah kebaikan kok ditinggalin. Kalau itu kewajiban dia tinggalkan, ya dosa. Tergantung yang dia tinggalkan apa. Kalau itu maksiat dia tahu tapi tetap dilakukan, jelas dosa. Apa faktornya Pak? Faktornya dua Pak. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran itu dua. Apa itu? Mengikuti hawa nafsu dan cinta dunia. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه Bacakan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang kisah orang yang tadinya kami ajarkan ayat-ayat kami, lalu ia pun lepas darinya. Lalu setan pun mengikutinya dan jadilah ia termasuk orang yang sesat. Padahal kalau kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami tersebut. Tapi sayang ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Ini kisah si Balam yang hidup di zaman Nabi Musa. Diajarkan oleh Allah tentang Taurat, tentang ayat-ayat Allah. Tapi apa yang terjadi Pak? Dia tidak mengamalkannya. Dia malah buang itu Taurat. Padahal dia tadinya alim sekali tentang Taurat. Kenapa? Rupanya karena cinta dunia dan ngikutin hawa. Makanya Pak, kalau orang menuntut ilmu, penyakit ini masih ada. Wallah ilmunya tidak bermanfaat. Makanya penting kalau kita menuntut ilmu peningkan hati kita dari dua perkara ini. Mengikuti hawa nafsu dan apa? Cinta dunia. Terkadang seseorang karena cinta dunia ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia ingin meraih dunia. Akhirnya tak peduli halal ataupun haram. Seseorang menuntut ilmu tapi hawa nafsunya kuat. Sehingga akhirnya ilmunya kalah oleh hawa nafsunya tersebut. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna mima aksha alaikum" di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian, ya, syahwatul ghayfi butunikum, syahwat yang menyesatkan pada perut-perut kalian. Ya. Itu yang di antara yang Rasulullah SAW khawatirkan. Makanya, ya akhi, kalau kita menuntut ilmu sertakan dengan pembeningan jiwa kita supaya ilmu itu mendapatkan tempat yang cocok karena kan ilmu itu tempatnya apa hati lah kalau hatinya banyak penyakitnya seperti tanah yang banyak penyakitnya akhirnya apa tumbuhan yang tumbuh pun kurang bagus bahkan bisa jadi tanaman tidak bisa tumbuh gara-gara apa tanah itu banyak penyakitnya Demikian pula ketika hati kita banyak penyakitnya, cinta dunia, syahwat dan hawa ngikutin hawa nafsu, akhirnya ilmu Al-Qur'an dan hadis itu tidak ada manfaatnya. Nauzubillah. Nah. Eh, eh, orang yang berhaji dengan niat bercampur bisnis dilihat lebih besar mana niatnya. Jika niatnya karena Allah lebih besar, maka ibadahnya diterima. Pertanyaannya, dalam keadaan di atas orang tersebut tidak 100% ikhlas tapi masuk masih diterima amalnya. Bukankah dia sudah melakukan kesyirikan? Apakah Allah masih mentolerir amal yang bercampur dengan yang selain mengharap wajah Allah? Ya, itu perkataan Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair. Di mana beliau mengatakan bahwa kalau niatnya, niat hajinya lebih kuat daripada niat bisnisnya, maka dia mendapatkan pahala tapi berkurang sesuai dengan adanya niat yang lain tersebut. Kalau ada oh, ya mungkin antum berkata demikian, loh, bukankah dia masih meniatkan untuk selain Allah? Walaupun sedikit. Jawabannya karena dia masih mengharapkan wajah Allah dan itu yang terbanyak. Dan Allah tidak pernah membolimi hamba-hambanya. Ya. Allah alam yang jelas itu yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nawair dan juga Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar al Qasidin. Banyak di antara ikhwan dan akhwat yang saat sudah menikah dulu mereka memahami tentang fikih pernikahan, namun saat mereka telah menikah mereka seakan lupa atas ilmu yang dulu mereka pelajari sehingga menimbulkan banyak problem rumah tangga. Gimana? Nasihat Jangan cepat-cepat Pak. <laughs> Banyak di antara ikhwan dan akhwat hmm. yang saat mereka belum menikah dulu mereka memahami tentang fikih pernikahan. Hmm. Namun setelah menikah mereka seakan lupa atas ilmu yang dulu mereka pelajari sehingga banyak problem. Berikan nasihat atas Iya Pak. Antum kalau tahu teori ya bawa mobil wah kok kayaknya gampang ya pas bawa mobil bingung sering begitu sebelum nikah udah teorinya masya Allah dibaca semuanya pas nikah lupa semua maka dari itu disinilah kita diuji dengan ilmu kita di saat kita di, menghadapi pasangan kita. Akhi, ketika marah kepada istri lebih mudah daripada marah kepada orang lain. Terkadang ilmu kita hilang ketika kita dihadapkan pada istri yang nyebelin. Akhirnya apa yang terjadi? Di saat itu ilmu kita entah kemana karena tertutup oleh emosi. Ya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk pandai-pandai menjaga emosi. Ya. Betul ya akhul Islam azani Allah wa yakum. Memang disitulah aplikasi kita kata para ulama ya. Seseorang itu akan terlihat kefakihan dalam mengaplikasikan pengaplikasian dalam kehidupan, bukan sebatas teori. Kalau teori banyak orang bisa, tapi dalam aplikasi di situ akan di, diuji kefakihan dia, kefahaman dia dan yang lainnya. Maka dari itulah ya, upayakan setiap kita setiap kali sebelum ber, apa apa namanya berbuat sebelum berbuat timbanglah dulu pikirkan dulu makanya kata Imam Syafi'i sebelum kamu berkata pikirkanlah dulu apakah kira-kira perkataan kamu itu bermanfaat atau tidak ini saja terkadang untuk kita amalkan susah loh Pak Terkadang kita kalau lagi bercanda ya bercanda ngomong begini-begini nggak kepikiran. Ternyata ternyata apa? Mengucapkan kata-kata yang bisa jadi itu dimurkai oleh oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Memang ya, disinilah kita ya akal Islam berusaha semaksimal mungkin bagaimana mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga. Yaitu ketika terjadi problematika antara suami istri, karena memang jangankan kita ya. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam saja rumah tangganya nggak lepas dari yang namanya ya problem. Sampai Rasulullah pernah meninggalkan istrinya 29 hari. Ya, 29 hari Rasulullah tinggalkan istrinya. Sampai-sampai para sahabat mengira bahwa Rasulullah menceraikan istrinya padahal tidak. Rasulullah pernah apa, tidak mengajak bicara Zainab tiga bulan. Ya. Dan pernah juga istri-istri Nabi sepakat untuk memboikot Rasulullah SAW. <laughs> itu terjadi dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Tapi itulah ya akhi ya. Kedewasaan, ya kematangan akal, itu lebih apa namanya akan terlihat pada waktu itu. Makanya ya orang yang kalah oleh perasaannya daripada akalnya itu akibat daripada biasanya ima ilmunya kurang atau yang kedua jiwanya masih muda. Kenapa muda itu, Pak? Ya. Biasanya lebih dikalahkan oleh perasaan daripada oleh akal. Kata para ulama, kenapa Rasulullah SAW diutus pada umur 40 tahun? Karena di saat itu ya merupakan matangnya akal seorang laki-laki. Berarti kurang daripada itu ya masih muda 20 tahun 30 tahun ya biasanya perasaannya lebih dominan daripada akalnya sehingga dia ber, berbuat dengan perasaan bukan dengan akal pikiran dan itu sering terjadi ya maka sekali lagi tentu untuk menghindari hal-hal seperti itu kita berusaha untuk melatih diri sebelum berbuat pikirkan dulu sebelum berbuat pikirkan dulu ya dan kita berusaha untuk mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari sebelum ya kita menikah ya berupa ilmu-ilmu tentang masalah itu Allah Taala. Eh, terakhir Silakan. Bagaimana cara meraih cinta Allah sekaligus cinta manusia? Dalam hadis disebutkan ya Rasulullah, dullani ala amalin ahabbani Allah wa ahabbani nas Ya Rasulullah, tolonglah tunjukkan aku kepada suatu amal. Kalau aku amalkan Allah cinta kepadaku, manusia pun akan cinta kepadaku. Maka Rasulullah bersabda, "Izhad fid dunya Allah, wazhad fi ma'ing dan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah dalam kehidupan dunia. Niscaya Allah akan cinta kamu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia Niscaya manusia cinta kepada kamu. Itu jawabannya. Iya. Allah alam segera cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.